Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat dan syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan beberapa contoh tentang beberapa perbuatan yang khusus untuk Rasulullah tidak boleh dilakukan oleh umatnya baik contoh dari Al-Qur'an maupun contoh dari As-Sunnah contoh dari Al-Qur'an adalah mengenai ayat berkaitan masalah dahulu diperbolehkan bagi seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW tanpa mahar maksudnya ya kemudian dari hadis mengenai puasa wisal paham ya Nah, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah halaman 147 itu tampon yang baru ya kan. Wa haitsu lam yakum dalilu hawajab wa qila mauqufun wa qila mustahab fi haqqihi wa haqqina. Ini perhatikan baik-baik. Naam. Kemudian berikutnya setelah kita sebutkan ada perbuatan yang khusus untuk Rasulullah, ada perbuatan yang dilakukan Rasulullah tapi umatnya juga melakukannya, paham ya? Ada yang tidak ada, ada yang apa? perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi tidak ada dalil pengkhususannya, tidak ada juga dalil yang menunjukkan umum itu loh. Paham maksudnya? Itu bagaimana? Naam. Wakilah mau mauqufun wakilah mau mustahab. Maksudnya mau mauquf berarti kita mutawakif dalam artian enggak mengamalkannya, enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan itu adalah dilakukan. Paham ya? Ada juga yang mengatakan mustahab hukumnya. Mau dilakukan silahkan, sunnah. Apa maksudnya ya? Fi haqqina wa fi haqqihi wa fi haqqina. Maksudnya untuk hak Rasulullah juga Rasulullah boleh. Jelas, bagi kita juga boleh itu istilahnya itu. Kalau tidak ada datang kalau tidak datang dalil yang mengkhususkan tidak pula apa? menunjukkan umum. Ini ini beliau menyebutkan dalam pantun ini akwal ya istilahnya pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan tawakuf, tawakuf itu maksudnya enggak mengamalkannya. Paham ya? Nah, karena belum jelas tadi ada mengatakan tahap sunnah, amalkan. Ada juga yang mengatakan nah mustahab untuk hak kita hak Rasulullah, maksudnya boleh dilakukan. Kita lihat Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu daliluha ay dalil khususiyah. Dalil tentang kekhususannya, khususiyah. Wa ma'nal bait annahu idza lam yakum dalilun 'alal khususiyah wa fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan 'ala wajhil qurbah Maknanya pantun ini adalah perhatikan apabila tidak datang dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Rasulullah wa fa'ala an dan Rasulullah mengerjakan fi'lan dengan sebuah perbuatan ala wajhil qurbah dalam rangka untuk qurbah mendekatkan diri kepada Allah taala fahuna yaqulu rahimahullah maka di sini rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah mengatakan fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam salah satu akwal kalau seperti ini perbuatan seperti ini bagaimana ada tiga pendapat al-awwal anahu wajib yang pertama adalah wajib berarti hukumnya. Wasani adalah mustahab. Yang kedua adalah mustahab. Wasani yang ketiga wakof tawakkuf Alum, tawakuf gak mengatakan wajib, gak mengatakan mustahab. Apa maksudnya? Ya. La naqul huwa wajib wala mustahab. Kita tidak mengatakan itu wajib, tidak pula mengatakan mustahab. Lakin huwa ta'atun wa kurbah. Tapi kita katakan itu adalah bentuk ketaatan dan kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Wa yaqulul mu'allif fi haqqihi wa haqqina. Nah, mubah perkara yang diperbolehkan itu ketaatan pada hak Rasulullah dan hak kita. Was sahihu minal aqwali tsalatsati, perhatikan, dan pendapat yang benar dari tiga pendapat tersebut annahu fi haqqir Rasul alaihi salatu wasallam wajib idza lam yahsul al balagh biduni. Maksudnya yang yang rajih adalah apa? Bahwasannya perbuatan tersebut untuk hak Rasulullah, untuk Rasulullah sendiri adalah wajib apabila belum terjadi al balak penyampaian bidunih dengan yang lainnya. Ai bidunil fi'il maksudnya tanpa Rasulullah mengerjakannya. Maksudnya nah barakallahu fikum untuk hak Rasulullah itu wajib. maksudnya nah, kalau hak kita bagaimana? Itu kan perlu dilihat. Kita lihat Wa idza fa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa lam yubayyin lin-nas anna hadzal fi'l mustahab. Apabila Rasulullah mengerjakan sebuah perbuatan dan belum menjelaskan kepada manusia bahwasanya perbuatan ini adalah mustahab, mustahab tadi sunnah ya, mustahab, mandub, kemudian sunnah tadi sama semua. Naam. Wala yahsulul balagh linnas illa bihadzal fi'l dan belum terjadi penjelasan di, untuk manusia kecuali dengan perbuatan ini. Fahuna al-fi'lu wajibun alaih maka di sini perbuatannya adalah wajib bagi Rasulullah wa dzalika liwujubit tabligh alaih sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena wajibnya untuk menyampaikan eh, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalahnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa idza lam yahsul balaghun. Apabila belum terjadi balagh penyampaian, belum sampaikan. Illa bil fi'il, kecuali dengan perbuatan saja. Perbuatan ada tapi penyampaian belum ada, saral fi'lu wajiban maka menjadilah perbuatan tersebut wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham Naam. Cuman ada juga yang mengatakan di sini wajibnya kalau wajib ya dua-duanya fi haqqina fi haqqihi wa haqqina maksudnya itu wajib bagi Rasulullah dan wajib bagi kita juga. Kalau belum ada penyampaian itu loh, penyampaian penjelasan. Kita lihat bin wa binisbati lana fihi salatu aqwal berarti kalau dinisbahkan kepada kita ada tiga macam. Kalau bagi Rasulullah sudah wajib, wajib tadi ya, bagi Rasulullah ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau bagi kita bagaimana? Bagi Rasulullah wajib, bagi kita bagaimana wajib juga atau sunnah atau tawakuf? Kata beliau, "Wa Ada pun adapun dinisbahkan kepada kita, fihi salatul aqwal ada tiga pendapat. Al-awwal anahu wajib. Yang pertama adalah wajib, wasani yang kedua anahu mustahab, yang mustahab sunnah, wasalis atau tawakuf yang ketiga tawakuf." Misalnya dzalik contohnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Perhatikan ini. Dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya beliau memulai dengan siwak. Hada fi'lun lam ya'mur bih. Ini perbuatan yang apa? Yang Rasulullah tidak merintahkan dengannya, tapi Rasulullah mengerjakan, persiwakan. Paham ya? Naam. Fayajib alaihi an yatasawwak maka wajib atas Rasulullah untuk memakai siwak li'annahu ibadatun dikarenakan memakai siwak itu adalah ibadah ma alimna ma alimnaha illa an tariqil fi'l yang kita tidak mengetahuinya kecuali dengan apa kecuali dari jalur perbuatan Rasulullah mengerjakannya nah seperti itu nah itu ditinjau apa sekarang Rasulullah wajib itu loh jadi Rasulullah bisa mau masuk rumah wajib siwakan itu loh istilahnya Kamu belum nih sebelum datang apa datang penghap sebelum datang apa datang, datang apa datang penghapusnya karena penghapusnya na barakallahu fikum laula ana syuqqa ala ummati la amatuhum bisiwak inda kulli shalah paham ya kalau seandainya nah aku tidak memberatkan umatku niscaya aku nah, niscaya apa aku perintahkan umatku untuk senantiasa bersiwakan setiap kali mau salat tapi kan dikhawatirkan memberatkan akhirnya enggak diwajibkan sunnah hukumnya Cuman bagi Rasulullah itu perkara yang diwajibkan khusus gitu loh. Naam, amma binisbati lana qila innahu wajib wa qila mustahab wa qila bitawaqquf. Adapun kalau dinisbahkan kita, khitabnya itu ke kita itu wajib enggak kita persiwakan? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tawaqquf. Tawaqquf itu maksudnya enggak mengatakan wajib, mengatakan sunnah itu ya. Naam. Amal qailuna bil wujub fastadallu biqouli ta'ala. Adapun orang-orang yang mengatakan wajib mengikuti juga mereka berdalilkan dengan firman Allah taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada kalian eh, sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang ingin mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa kulluna narjullaha wal yawmal akhir. Kita semuanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Itu yang pertama ya dalil yang mengatakan wajib. Wal qawlu mustahab Ya, adapun ucapan yang kedua yang mengatakan hukumnya mustahab bagi kita, li'anna li'anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi ala wajhil qurbah. Dikarenakan perbuatan Rasulullah ketika hendak masuk rumah, beliau bersiwakan itu adalah dalam bentuk qurbah mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqtadi an naf'alahu yang mengharuskan akhirnya kita untuk melakukannya. Wal aslu ada uqubah ala tarki wa bara'atu dhimmah. Pada asalnya, na barakallahu fikum Paham maksudnya ya? Jadi yang kedua ini mustahab hukumnya sunnah itu loh. Naam. Wal aslu adamu 'uqubah 'ala tarki wal bara'atu dhimmah. Pada asalnya tidak adanya hukuman bagi orang yang meninggalkan, orang yang enggak pakai siwak itu enggak dihukum, wa bara'atu dhimmah dan dia berlepas diri sudah. Paham ya? Berlepas diri dari tanggungan. Hada wal asl inilah hukum asalnya. Eh fahina idzin yatarajjah terbalik itu kalau masalah itu ya. Yaknya terbalik itu kan? Nah, Fahina idzin yatarajjahu fi'luhu biduni 'iqabin 'ala tarkih maka pada waktu itu pula lah dikuatkan apa mengerjakannya tanpa ada hukuman bagi yang meninggalkan. Berarti hukumnya apa? Sunnah mustahab. Wa hadha huwal qaul tsani Dan inilah na'am ucapan yang kedua yang benar, annahu mustahab ma lam yakum dalilun al wujub. Bahwasanya itu adalah perbuatan hukumnya adalah mustahab atau sunnah atau mandub selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajib. Kalau salah ya, kita lihat yang tawakkuf. Wa amma tawakkufu fa huwa qaulun insan al-wara' Aladinya kul ana afhalu, wala akul wajib wala khair wajib. Ya tawakuf pun juga mengatakan apa? Adapun tawakuf maka itu adalah ucapan orang yang warok dia. Warok itu berhati-hati. Eh, Aladinya alladhi yang dia mengatakan ana afhalu, aku tetap mengerjakannya, tetap bersiwakan, tapi aku enggak mengatakan wajib, enggak mengatakan sunnah itu loh. Apa ah, belum? Aku tetap persilakan untuk berhati-hati aja. Dalam artian kalau seandainya itu wajib, berarti anda sudah lakukan itu. Kalau seandainya itu sunnah ya tidak masalah gitu loh istilahnya. Cuman aku nggak mengatakan itu wajib, mengatakan sunnah gitu loh. Paham ya? Nah, aku nggak mengatakan wajib, tidak boleh mengatakan tidak wajib. Wa hadza la syakka wara'. Yang seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya itu wara'. Wara' itu sangat berhati-hati dan menjaga diri. Lakin yan bagi an akul. Akan tetapi seharusnya selayaknya untuk kita mengatakan inna wajibun au mustahab itu. Jelas karena orang tawakuf itu orang mutawakif itu keadaannya samar orang mutawakif itu. Enggak jelas loh. Aku enggak mengatakan si itu hizbi, tidak pula mengatakan bukan hizbi. Masih enggak saya masih bisa diartikan gantung itu loh. Jawabannya itu belum jelas itu loh. Mending mengatakan hizbi atau enggak selesai urusan. Paham ya? Nah, seperti itu. Contoh yang lain ini lebih baik dia mengatakan wajib atau sunnah sudah selesai. Jangan mengatakan aku enggak mengatakan wajib, tidak boleh mengatakan tidak wajib. Paham ya? Nah, seperti itu kita lihat. Li'anal farqa bainahuma 'adzim karena perbedaan keduanya itu jauh bedanya. Wajib itu lain hukumnya, sunnah lain hukumnya. Kalau wajib apa? Wajib itu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqab tarikuhu. Orang yang mengerjakan karena mengharapkan pahala Allah dapat pahala dan orang yang meninggalkannya berdosa itu wajib. Tapi kalau sunnah bagaimana? Yusabu fa'ilhu imtisalan walam yu'aqab tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dalam rangka mengharapkan wajah Allah dikasih pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa, tidak dihukum. Itu kan sunnah. Oleh karena itu kejelasan itu penting sekali. Wajib atau sunnah itu loh. Kalau wajib berarti hukumnya seperti ini. Kalau sunnah hukumnya seperti ini. Kita lihat. Fal wajib idza tarakahu al-insan athima. Maka yang namanya wajib itu apabila manusia meninggalkan kewajiban itu asimah dia akan berdosa. Wa amal mustahab fala. Adapun mustahab atau sunnah fala enggak berdosa. Wa syai'u tsani anal wajiba sawabuhu aktsar. Eh, sesuatu yang kedua sebabnya yang kedua bahwasanya kalau wajib itu pahalanya besar, ya enggak? Pahalanya lebih banyak. Fal insan yahtasibu 'ala Allah sawaban aktsar min sawabil mustahab. Maka manusia tentunya dia mencari mencari di hadapan Allah Taala itu pahala yang lebih banyak dibanding apa pahala mustahab paling sunnah. Wahadi nuktatun ini ada enam satu titik. Qad la yafhamuha hal insan katsiran aw yaghfulu anha. Atau kebanyakan manusia itu enggak paham masalah ini atau kebanyakan mereka lalai. Maksudnya maksudnya ternyata amalan wajib tentunya pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah itu istilahnya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi yang tawakuf ini dinasihati kalau bisa dia terang-terangan aja. Wajib atau sunnah itu loh. Paham ya? Tapi yang rajih tadi yang ucapan kedua kan yang mustahab tadi kan hukumnya adalah mustahab. Wallahu a'lam bissawab.